بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على طاعتك Wa inna nas'aluka ya Rabbana minal dhalali wal zayhi wal bid'ati. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Setelah kita mempelajari atau belajar dengan Imam As-Sanusi dengan kitab Ummul Barahin yang alhamdulillah sudah selesai pada pertemuan yang lalu akan tapi permasalahan akidah lebih luas dari apa yang dicakup oleh kitab Ummul Barahin dan juga permasalahan-permasalahan zaman sekarang berbeda dengan permasalahan yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab terdahulu dan memang setiap umat itu setiap ulama akan berbicara sesuai dengan pada masa dan zamannya kalau Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Imam Abu Ja'far At-Tahawi mereka dengan gamblang dan, dan jelas menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bentuk pembelaan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh sekelompok yang berbeda yaitu kaum Mu'tazilati. Sehingga dialog yang terjadi pun adalah antara kaum Mu'tazilah secara khusus dengan kaum Asyairah. Lebih banyak ke arah situ. Memang ada nanti masalah khasyawiyah dan sebagainya. Akan tapi memang difokuskan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang waktu itu memang beliau punya pengalaman punya masa lalu dengan kaum Mu'tazilati. Dan begitu seterusnya. Setiap ulama itu akan hidup sesuai dengan pada zamannya. Dengan cara yang sesuai dengan zamannya juga. Baik. Kemudian setelah abad ke di akhir-akhir ini sebetulnya bukan abad yang baru sudah lama sebetulnya mulai abad ke-7 sudah ada. Akan tetapi tidak berkembang fitnah itu seperti yang berkembang seperti saat ini. Ada beberapa masalah yang memang tidak dituliskan secara khusus pembahasannya tersebut di dalam kitab-kitab lama. Coba kalau kita baca kitab uh, Johar Tauhid Al-Laqani Imam Ibrahim Syekh Ibrahim Al-Laqani Syekh Al-Laqani kemudian kitab uh, ini kitab As-Sanusi Umbul Barohin dan yang lain sebagainya hampir beberapa permasalahan yang saat ini dihebohkan oleh sebagian orang tidak disebutkan pada waktu dulu dan di kitab-kitab tersebut bahkan tidak masuk dalam kurikulum pendidikan di pondok pesantren sekalipun tapi masalah ini terjadi karena tidak dimasukkan kurikulum khusus di dalam pondok pesantren kecuali beberapa pondok pesantren yang mencoba menghadirkan kurikulum ini karena tidak dicantumkan sebagai kurikulum padahal tahadiyat muasirah itu harus ada bagaimana anak-anak santri itu diajak mampu berbicara untuk mengcounter problem-problem permasalahan saat ini sekarang kesesatan macam-macam kesesatan Ahmadiyah, kesesatan liberal, kesesatan uh, orang yang suka mengkafir-kafirkan dan seterusnya itu semuanya harus dijelaskan dan semestinya sudah masuk kurikulum. Harus ada yang segera menyusun buku untuk bisa dibaca sehingga seorang seorang santri pun tidak boleh keluar dari pondok pesantren kecuali sudah matang di dalam permasalahan ini. Sebab di saat mereka tidak menguasai dalam hal ini maka nanti karena sudah dibesarkan oleh masyarakat di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hal-hal tersebut bisa saja menjawab asal jawaban yang sehingga jawaban itu jika tidak pasti dan jelas akan menjadi senjata makan tuan. Nah, ada beberapa masalah jika ada waktu kesempatan kita akan bahas tentang 12 masalah. 12 masalah dan ini wajib para santri itu menguasai dengan matang, detail. Karena saat ini seputar masalah itulah yang selain ini diributkan di kampung, di masyarakat atau di kota. Pengkafiran, pembid'ahan dan seterusnya. Itu saja, kurang lebihnya 12. Memang lebih dari itu sebetulnya. Cuman yang paling penting adalah 6 atau 7 permasalahan. Selebihnya adalah lumayan penting, selebihnya adalah masalah-masalah yang yang ringan. Tidak ada sangkut pautnya dengan akidah. Ada hal yang ada sangkut pautnya dengan akidah. Mungkin yang pertama adalah masalah tawassul. Ya ini yang harus dibahas. Ini juga jarang dibahas kecuali tawassul itu langsung dipraktekkan di pondok pesantren. Semuanya menjalankan tawassul, selesai. Sehingga tawassul itu sendiri tidak dijelentrehkan. Bahkan mungkin seorang ustadz sendiri kalau ditanya tawassul tidak menjawab dengan dengan jawaban-jawaban ilmiah tapi hanya mengatakan bahwasanya lah tawassul ini kan ya perantara. tawasul hmm. tawassul adalah perantara. Misalnya kalau kita ketemu Pak Presiden susah ya lewat anaknya kan bisa. Ini adalah biasa yang dihadirkan oleh pelaku-pelaku tawassul akan tetapi mereka tidak mau mencoba untuk mengetahui apa itu hakikat tawassul. Kalau tawassul itu ya memang dalam bahasa sederhananya secara luwot, secara bahasa adalah perantara. Menjadikan sesuatu yang lainnya adalah perantara. Aku bertawassul denganmu untuk sampai kepada yang lainnya. Jadi wasilah perantara. Memang betul secara bahasa semacam itu. tapi secara syar'i tidak. Kita tidak urusan dengan bahasa lagi, tapi sudah harus masuk pembahasan syariat. Sholat itu adalah cara bahasa adalah doa. Apakah cukup kita sholat duhur dengan melakukan doa, lalu nggak mau melakukan rokaat-rokaat? Kalau sholat itu dikembalikan kepada makna bahasa, nanti orang nggak ada yang mau sholat. Kalau ditanya sholat, kamu sudah sholat? Sudah. Di mana? Tadi waktu atas motor. Begini, sama seperti Islam sendiri, makna secara bahasa adalah pasrah. Tapi kan makna secara syar'i ada sendiri. Lah ini loh yang jarang dibahas. Termasuk tahlilan sendiri juga nanti. Dari kita sendiri menjadi sering memberikan jawaban dari pelaku-pelaku tahlil itu jawaban yang justru menjadi sebab mereka itu menghantam. Karena tidak dijawab dengan dengan ilmiah melalui jawaban para ulama-ulama terdahulu. Baik kalau masalah tawasul ini. Tawasul itu bukan kekuatan menjadikan perantara seperti berhala yang kita sembah untuk mendekat kepada Allah. Makanya betul karena kita salah mendefinisikan, mendefinisikan maka mereka menghantam kita. Seperti wah ini kayak orang zaman jahiliyah dahulu yang disembah Allah. Tapi aku menyembah berhala juga. Alasannya menyembah berhala biar dekat kepada Allah. Nah ini karena salah mendefinisikan kita. Padahal tawassul itu bukan bukan seperti itu, bukan menjadikan sesembahan yang lainnya untuk sampai kepada Allah, tidak ada semacam itu. Bahkan bukan menjadikan seorang mati perantara. Oh tidak. Di sini harus dibedakan dalam hal ini. Maka apa sih tawasul yang sesungguhnya? Kan harus begitu. Kita harus tahu apa itu tawasul yang sesungguhnya. Dan kepada para pengingkar-pengingkar tawasul mohon didengar dengan dengan seksama ini. Adapun bagi yang biasa melakukan tawasul, mari kita belajar lebih jelas lagi agar apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar dari keyakinan kita, bukan kita ikut-ikutan. Baik, tawasul itu kalau dalam hadis Nabi itu ceritanya eh, kita bagi dulu tawasul. Tawasul itu ada dua. Ada dua ini loh yang jarang dibagi. Sebab pada hakikatnya di dalam syariat kita ketemukan dua model tawasul. Tawasul yang pertama adalah tawasul dengan doa. Tolong dibedakan tawasul dengan doa. Adapun yang kedua adalah doa dengan bertawasul. Siapa? Di saat ini ditukar, itu sudah menjadi salah besar. Yang pertama adalah tawasul dengan doa. Tawasul dengan doa itu contohnya kita datang kepada seseorang soleh lalu kita memohon kepada beliau untuk mendoakan kita. Tawasul dan hanya tawasul inilah yang difahami oleh orang yang mengkafir-kafirkan orang lain itu. Mereka mengira adanya tawasul hanya tawasul dengan do, doa. Sehingga hadis-hadis doa dengan tawasul ditafsiri dengan begini. Dan ya, itu salah. konteksnya tidak semacam itu. Lihat kalau kita lihat riwayat nanti satu persatu pelan-pelan. Kata tawasul dengan doa itu adalah kita minta kepada seseorang agar mendoakan kita. Dan ini tidak pandang mungkin kepada orang yang di bawah di bawahnya secara martabat mungkin orang yang di atasnya. Asalkan diduga orang itu adalah doanya akan digabul, maka kita boleh datang ke orang tersebut Memohon agar orang tersebut mendoakan kita. Kalau kita minta kepada seseorang untuk mendoakan kita, bukan berarti meninggalkan Allah. Bukan meninggalkan Allah. Padahal kita sendiri bisa langsung minta kepada Allah kan? Ya Allah berikan kepadaku. Bisa. Akan tapi kenapa kita melalui perantara orang? Bukan perantara, bukan perantara nyambungkan kepada Allah. Maksudnya minta kepada orang lain untuk mendoakan kita. Itulah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri orang yang sudah sangat mulia, mulia, mulia, mulia, di saat melihat Sayyidina Umar bin Khattab mau melakukan umrah atau haji, tiba-tiba mendekati Sayyidina Umar dan berkata, "Ya asyrik asyrikni fi du'aika." Wahai saudaraku, jangan lupa bahwa aku dalam doamu. Maksudnya doakan aku. ya Rasulullah, apa yang kurang dari dirimu ya Rasulullah sampai engkau minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini pendidikan. Nabi bisa minta langsung kepada Allah. Bahkan ada orang datang kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Abu Syaibah. Dikatakan istinadnya sahih. Saat terjadi paceklik yang sangat parah. Terjadi paceklik yang sangat parah. Sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum halaku." Ya Rasulullah, Ya Rasulullah mintakan. Ya Rasul istasqi li ummatika mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu. Karena saat ini mereka hancur paceklik. Tidak ada tetumbuhan yang tumbuh. Karena kering yang berlama-lama. Eh? Ini orang-orang minta kepada Rasulullah untuk Rasulullah berdoa. Padahal mereka sendiri bisa ber, berdoa. Dan Nabi pun mengajari yang demikian. Nabi minta kepada Sayyidina Umar ibn Khattab untuk didoakan. Ini pendidikan dari Rasulullah dan kita harus kita khusnudon kepada seorang minta doa. Sehingga akhirnya apa? Budaya saling minta doa ini justru tanda ketawabuan. Dan tidak salah tolong doain saya, doain saya syirik. Ya tidak lah. Kalau kita minta tolong doain saya, kamu kan bisa minta sendiri nggak ada sampai hari ini pun. Kalau ada orang minta doa, tidak semoga, semoga, semoga. Ini namanya tawasul dengan dengan doa. Istaskili ummatika ya Rasulullah, mintakan hujah untuk umatku. ini tawasul dengan doa adalah kita wasul bukan dengan doa. Ini riwayat banyak, kami hadirkan beberapa hadis. Kalau ini gamblang dan jelas. Termasuk orang yang mengingkari tawassul doa bitawassul. Doa bitawassul adalah tawassul jenis yang kedua. Itu mereka memperkenankan sisi tawassul ini. Jadi menurut mereka itu tawassul yang syariah ya begini ini, dan kita pun katakan, ya ini tawasul syar'i. Cuman permasalahannya adalah perbedaan di dalam pembahasan. Maka dalam sebuah diskusi harus ada tahrir mahallun niza. Ada tahrir mahallun niza itu apa sih yang diperdebatkan saat ini? Kalau ada orang suruh menyifati sesuatu tidak sama cara pandangnya, ya berbeda. Orang buta suruh menyifati gimana itu gajah, yang satu megang kupingnya, ada tiga orang buta, yang satu megang kupingnya, yang satu megang belalainya, yang satu megang kakinya. Sehingga yang ngobang megang kupingnya langsung berkata, gajah itu kayak kipas kan begitu. Nggak ketemu judulnya. Yang satu lagi megang belalainya gabah baik gajah kayak ular. Yang satu gajah itu kayak pohon kelapa, kan gitu ya. Debat mereka. Semuanya dengan cara pandangnya, rebut, nggak ketemu judulnya karena cara pandangnya beda. Sehingga dalam sebuah diskusi itu ada namanya tahrir mahallun niza. Apa sih sekarang yang akan dibahas dan didiskusikan? Nah, kita dengan orang-orang yang ingkar tasawuf itu salah. Pembahasannya adalah tidak tidak sama cara pandangnya. Mereka membicarakan tentang tawassul dengan doa. Selain itu tidak ada, ini menjadi masalah. Sementara kita sama tawassul dengan doa sudah sangat jelas. Akan tapi yang kedua ini loh, apakah mereka bisa memahami makna ini? doa bitawassul. Lah ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin khususnya ini orang-orang akhir zaman yang suka bid'ahkan. Tawassul biddu'a ah, atau doa bitawassul. Memohon kepada Allah tapi di dalamnya ada tawassul. Dan ini ada tawassul. Dan tawassul yang ini ketahuilah wahai para perindu-perindu tawassul, pecinta tawassul. Doa ini loh tawassul yang ini loh yang saat ini dihebohkan dan sering disyirikkan sebagian kaum muslimin. Disinilah juga kejadian kesalahan dari kita yang pelaku tawasul. Mengatakan bahwasanya di sini ada perantara. Nggak ada justru tawasul. Doa bit tawasul nggak ada perantara di sini. Justru yang dikatakan perantara yang tadi itu yang pertama ada disepakati nggak ada masalah. Minta kepada orang untuk mendoakan kita kepada Allah. Jadi perantaranya dia, tapi bukan perantara sesungguhnya minta doa. Tapi kalau doa tawasul ini adalah Malah tidak ada perantara di sini. Sebab justru kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi kita pun sering mengatakan perantara dan kita sering mendengar sebagian para ustadz yang perantara, perantara. Terus kiasnya adalah kias kita ketemu Pak Presiden sama menteri. Ya ini kesalahan kita karena tidak mau belajar tawasul itu seperti apa. Jadi kalau tawasul, doa bit tawasul memohon kepada Allah, tapi di dalam permohonan itu ada tawas tawasulnya. Lah tawasul apa yang ini? Lah ini harus ada definisinya. Kalau dalam hadis Nabi, hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf itu bunyinya Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabi rahmati. Lah itu definisi sudah. Ya Allah ini atawajjahu ilaika ya aku aku memohon kepadamu ya Allah. Binabiyyika nabi rahmat dibawa. Dan definisi lain juga dijelaskan oleh hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua. Tiga orang terperangkap dalam gua. Masuk gua, batu tergelincir menutup gua, tidak bisa keluar. Lalu mereka memohon kepada Allah dengan menyebut kebaikannya yang pernah dilakukan dalam hadis sahih yang kami tuliskan juga dalam risalah risalah apa namanya risalah tawasul ini juga kami hadirkan ringkasnya semacam itu bahwa ia meminta kepada Allah lihat bukan menjadikan orang lain perantara memintanya kepada Allah tapi membawa amal soleh ya Allah aku punya kebaikan begini ya Allah dulu Aku mau terjerumus dalam zina lalu aku tinggalkan. Yang satu aku menjadi seorang ibu, aku berbakti kepadanya ya Allah. Maka dengan kebaikanku ini ya Allah, geserlah batu. Hadis sahih dan digeser batu itu. lah ini loh definisi. Jadi jangan hanya ngawur lah ini kan perantara-perantara saja. Maka perlu belajar. Jadi yang namanya doa bitawassul itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ah, tentang seorang buta yang pengen sembuh itu ternyata oleh Nabi diajari berdoa dan berdoa tidak di hadapan Nabi kalau doa di hadapan Nabi namanya syirik suruh melakukan sholat dua rakaat dalam hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf melakukan sholat dua rakaat lalu memohon kepada Allah Allahumma mohon kepada Allah ini atau jauh ilaika aku menghadap kepadamu binabiyika nabi rahmati dengan membawa nabi rahmat doanya kepada Allah yang dibawa siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis Bukhari mintanya kepada Allah yang dibawa apa? Amal, amal soleh. Maka itu adalah tawassul. Apa doa di dalamnya ada ada tawassul. Nah, ini ada cerita panjang sekali hadisnya yang tidak perlu kami hadirkan dari Abi Abdurrahman uh, Amid Abdullah ibn Umar bin Khattab dari Saidillah bin Abdul Khattab. Ini ceritanya panjang hadis itu dan saya dalam risalah itu kami hadirkan panjang biar tahu bahasanya. Itulah namanya tawassul apa doa memohonnya kepada Allah bid tawassuli dengan tawassul. Artinya memohon kepada Allah lain jadi definisi. Memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apapun sesuatu tersebut. Amal soleh dicintai oleh Allah atau tidak? Dan itu dicontohkan dalam hadis Bukhari. Rasulullah dicintai oleh Allah tidak? Maka bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa Rasulullah. Ini bi nabi ka nabi rahmati. Kemudian lihat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam salat istisqa lihat sangat jelas dalam salat istisqa kalau orang faham. Hanya ini sayangnya orang itu tidak mengerti. Orang yang mengingkari tawasul tidak bisa membaca hadis itu kecuali membaca dengan kacamatanya sendiri. Oh itu jelas di dalam hadis Bukhari salat istisqa itu itu bukan bicara ini loh karena tidak membedakan tawasul dengan doa doa bitawassul. Ini sesat, mereka sesat dan kita pun juga sesat kalau tidak bisa membedakan. Mereka tidak membedakan antara doa bitawassul sama tawassul doa, Sehingga hadis dalam kitab Sahih Bukhari bab salat istisqa itu dikatakan katanya Pak tawassul dengan doa. Kisahnya sahabat Nabi itu dahulu tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah meninggal pindah kepada Sayyidina Abbas. Mereka mengatakan bahasanya itu maksudnya dan itu orang paling anti tawassul yang meninggal baru-baru sekali, yang lidahnya sangat mudah mengkafirkan. Bagaimana dia yang katanya muhadis tapi tidak bisa menerjemahkan hadis saja salah. Jadi katanya hadis tersebut, itu adalah hadis untuk minta didoakan. Minta didoakan. Jadi rupanya kita berbicara tentang doa bitawassul, dianya balik kepada tawassul bidu'a. Padahal dalam konteks hadis coba Allahumma Inna kunna natawassalu binabiyika. Allahumma inna kunna natawassalu binabiyina. Fataskina. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabina. Faskina. Allahumma inna kunna ya Allah. Sesungguhnya kami. Ya Allah natawassalu. Bertawassul maksudnya membawa. Tawassul ilaika kepadamu bin nabiyina dengan nabi kami fataskina kemudian kau sirami kami coba dari konteks hadis ini berdoanya kepada siapa kepada Allah mintanya kepada Allah mohonnya kepada Allah bagaimana kok katanya ini maksudnya datang kepada Rasulullah minta dido didoakan Tentunya Anda pakai Allahumma, ada Allahummanya ini. Makanya saya heran betul dari mana. Allahumma ini doa ke siapa? Kok minta doa kepada Rasulullah? Kemudian pindah menjadi minta doa kepada Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Najib ya, ini bagaimana membunyinya Allahumma? Justru kalau Allahumma diarahkan ke Rasulullah, syirik sendiri mereka. Allahumma ya Allah. Dan ini hakikat doa bitawassul. Allahumma ya Allah. Inna sesungguhnya kami. Mintanya kepada Allah. Natawassalu ilaika binabiyina kami bertawassul kepadamu. Maksudnya memohon kepadamu dengan membawa Nabi Nabi Muhammad. Fataskina kau sirami kami. Wa inna dan sekarang natawassalu kami bertawassul ilaika kepada Nabi ammi nabina dengan paman nabimu. Faskina dan berikan siraman kepada kami Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Kita tidak minta kepada orang mati, tidak. Dan ini bukan minta juga kepada Nabi Muhammad, tidak mintanya kepada Allah. Herannya ini dibelintir, maksudnya ini ya yatlub doa, minta doa kepada Rasulullah. Gak masuk akal. Sejelas ini. Maka dari riwayat Bukhari tentang tawassul dengan amal soleh, lalu hadis ini, kemudian hadis Abu Daud tadi, Imam Baihaqi tadi, dan juga Sayyidina Uthman ibn Hunayf yang mereka katakan hadis itu doif. Baik itu doif, sekarang yang sahih ini mau apa? Ini Bukhari yang meriwayatkannya. Allahumma inna kunna natawassalu itu ilaika binabiyyina ini hadis sahih mau apa dari inilah maka nanti akan disimpulkan oleh para ulama kita bahwasanya memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang dicintai itu boleh amal soleh dan boleh orang orang soleh nah ini kesimpulan jadi asalkan memohonnya kepada Allah kemudian setelah itu yang dibawa adalah amal soleh atau orang orang soleh dan kalau kita membawa orang soleh pun orang itu akan kita bawa karena punya amal soleh, gak akan kita tawasul kepada Allah bahwa Fir'aun, Abu Jahal gak ada di situ. Yang dibawa tentu orang orang soleh karena amal amal soleh. Makanya dikatakan bahwasanya ini mahal ittifak kesepakatan. Tidak ada yang hilaf dalam hal ini. Akhir zaman saja orang yang bingung dalam menjelaskannya lalu menjadi salah-salah. Baik, ini sangat jelas. Bahwa kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dibawa adalah siapa? Dibawa itu adalah Begitulah diajarkan Nabi SAW membawa sesuatu. Ya Rasulullah, aku punya amal soleh. Ya Allah, aku punya amal. Eh, Allah, aku punya amal soleh ini ya Allah. Kabulkan doaku. Makanya sampai hari ini kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Di saat kita bisa bersedekah amal soleh. Ya Allah, aku telah bisa bersedekah hari ini. Jadikan sebab kebaikan untuk anak-anakku semuanya. Aku bisa melakukan sholat malam hari ini. Tawassul dengan amal, amal soleh. Baik. Kemudian biasanya berkembang. Setelah mereka didatangkan hujah sejelas ini, mereka juga tidak bisa menolak. Kalau menolak, suruh ngartikan jangan Allahumma. Mesti apa? Ja'a ashabu rasulillahi ilaihi. Faqala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Istaskili ummatika. Falamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a ashabu rasulillahi ila ammihi Fakallah ya Abbas istazki li, li, li, li, li ummatika atau li ummati Rasulillah. Mungkin begitu taknya. Tapi tidak bunyinya itu Allahumma sangat jelas itu Allahumma dalam kitab Sahih Bukhari. Memohonnya kepada Allah, bukan minta doa tidak, minta kepada Allah dan yang dibawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah meninggal, pindah kepada Sayyidina Abbas. Lihat. Berangkat dari kebencian kepada sekelompok, berkembang juga tuduhan itu. Pengen menyalahkan seseorang. Perlahan demi perlahan mereka sadar bahasanya Allahumma adalah khitab untuk Allah, Allah permohonan kepada Allah. Sehingga mereka mulai berkata begini. Ya tawasul dengan amal soleh sih memang benar. Dan kepada orang soleh pun ya, ya akhirnya ya mereka mau tidak mau harus ngomong boleh. Cuman kan hanya untuk yang hidup saja waktu Nabi Muhammad hidup. Kalau Nabi Muhammad mati sudah nggak boleh lagi. Buktinya waktu Nabi Muhammad meninggal pindah kepada Abbas, paman Rasulullah dalam hadis tadi. Ini pakai berhujah. Baik. Harus dijelaskan. Kalau bertawasul dengan Nabi Muhammad waktu hidup itu karena apanya? Tanyakan kepada orang itu. Apakah karena Nabi Muhammad bisa memberi? Kalau meyakini Nabi Muhammad bisa memberi waktu hidup lalu mati tidak bisa memberi, ini sudah salah. Keyakinan syirik mah. Yang memberi adalah Allah. Karena apa? Karena pangkat Nabi, amal Nabi atau kemuliaan Nabi. Karena pangkat Nabi dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Nabi hidup dan Nabi mati, bukan. Kita tawasul dengan Nabi itu karena pangkatnya Nabi. Kemuliaan Nabi SAW. Tanyakan kepada orang yang membedakan mati dan hidupnya Rasulullah. Apakah kalau Nabi waktu hidup mulia setelah Nabi meninggal lalu tidak mulia? Tanyakan. Justru yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi itu mengarah kepada kesyirikan. Kalau orang faham. Bagaimana mengarah kepada kesyirikan? Mengatakan bahasanya, kalau bertawasul dengan Nabi waktu hidup bisa. Kalau sudah meninggal jadi gak bisa. Kenapa kalau waktu hidup bisa? Dua pilihan. Dikembalikan ke tawasul dengan doa tadi. Sudah selesai doa ini gak dibahas. Karena apa? Kalau waktu hidup Nabi bisa memberi meyakini Nabi bisa memberi waktu hidup sudah salah. Jadi nggak ada alam. Bagaimana mereka mengatakan semacam itu? Membedakan Nabi hidup dengan dengan mati. Justru yang difahami ulama kita. Kenapa berpindah dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abbas? Ini justru menunjukkan satu faedah yang luar biasa besar bahwasanya tawassul itu tidak hanya kepada Nabi, kepada orang soleh pun manapun boleh. Nah ini loh kesimpulannya. Karena Abbas bukan Nabi. Sayyidina Abbas bukanlah Nabi. Akan tapi kenyataannya para sahabat Nabi bertawasul dengan Sayyidina Abbas dan itu bukan minta doa loh ya. Tawasul Allahumma tadi. Allahumma. Dan Sayyidina Abbas tidak ada di hadapannya, ini dia menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku bertawa, ya Allah, aku pernah bertawasul dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Tapi sekarang tawasul dengan Abbas, kabulkan, kabul. Fayusqaun dan mendapatkan siraman hujan setelah itu. Jadi yang membedakan Nabi Muhammad hidup dan mati ini adalah bermasalah. Seolah-olah kalau waktu Nabi Muhammad hidup bisa memberikan semuanya. Kalau sudah meninggal tidak bisa. Ini kurang ajar. Membedakan. Atau kalau Nabi Muhammad hidup pangkatnya ada, setelah meninggal tidak ada pangkatnya. Nabi Muhammad hidup dan mati adalah mulia. Dan Nabi Muhammad hidup dan mati sama, tidak bisa memberikan apa-apa kecuali dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sederhana bahwasanya kepelesetnya di sini. Sehingga ada orang yang mengatakan seperti itu, dibedakan antara Nabi Muhammad hidup dan Nabi Muhammad meninggal. Oh, tidak. Tidak ada perbedaan kita bertawasul kepada Nabi Muhammad, kepada memohon kepada Allah dengan membawa Nabi Muhammad setelah meninggal pun sama. Karena apa? Tidak berubah kemuliaan Nabi dan amal Nabi tidak akan hilang. Nabi itu mulia karena apa? Karena dipilih oleh Allah dengan amal solehnya dan beliau adalah orang soleh, imamnya orang soleh. Kemudian berpindahnya kepada Sayyidina Abbas ini justru menunjukkan bahwasanya tawasul tidak hanya kepada Nabi saja. Semua orang yang sambung kepada Nabi, ahli baitnya Nabi, Abbas, paman, ulamanya Nabi boleh sehingga kita bertawasul dengan para wali. Ini adalah buah dari pemahaman yang semacam ini. Kita dia datang minta kepada wali, ya hey, Sunan Gunung Jati, berikan kepada aku." Gak ada semacam itu. Gak ada. Baik, ini harus difahami, selesai. Jadi tawassul, doa bi tawassul seperti itu. Memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh, orang soleh. Dan amal soleh luas, amal solehnya siapa saja. Dan orang soleh di mana saja, bukan saja Nabi. Justru dalam ayat, dalam hadis Sahih Bukhari tadi, menunjukkan bahasanya tawasul tidak harus kepada Nabi, kepada selain Nabi pun boleh. Dan selain Nabi itu siapa? Ya banyak selain Nabi. Asalkan di dalam diri orang tersebut ada dugaan kita kalau dia ada punya amal, amal soleh. Ini satu pembahasan. Kemudian kalau kita sambung lagi, ada pembahasan tambahan. Bagaimana kalau kita minta didoakan oleh Nabi setelah Nabi meninggal? Itu gimana? Datang kepada Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar kami diberi hujan Ya Rasulullah. Boleh atau tidak? Menyeru Nabi setelah Nabi meninggal. Bagaimana hukumnya? Apakah ini tergolong syirik? Nah ini ini keluar dari bahasannya ini. Ini tawasul dulu selesai ya. Tawasul selesai ini. Ini biasanya ada pertanyaan. Ada orang menyebut ya Rasulullah katakan syirik, syirik, syirik. Menyebut Nabi Muhammad di kubur, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar anakku baik ya Rasulullah. Boleh tidak semacam itu? Dan memang sebaiknya dihindari kita memohon semacam itu. Akan tapi jika ada orang datang ke kubur Nabi dan mengatakan ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah. Apakah syirik yang demikian itu? Oh tidak. Ibnu Kathir Ibnu Kathir meriwayatkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dalam uh, Bidayah wan Nihayah tentang kisah seseorang yang datang ke kubur, ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di saat itu berkata, ini kita tambahannya supaya tidak rancuh, ini tidak masuk bab detail ini. Kalau masalah ini boleh ingkar, tidak ingkar, lain cerita. Memang sebaiknya kepada Nabi tidak langsung mengatakan, ya Nabi, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah hujan. Tidak, tidak semacam itu. Cuman jika ada orang minta semacam itu, apakah dikatakan syirik? Oh tidak. Ibnu Kathir menyebutkan cerita, istaskili ummatika fa'innahum halaku, itu dilakukan lagi setelah itu oleh para tabi'in, waktu Nabi Muhammad sudah meninggal. Namanya tabi'in. Dan dikabul doanya. Dan juga lihat Ibnu Kathir di dalam tafsirnya dan juga dalam bidayah nihayah, bidayah nihayahnya menjelaskan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaru lidzunubihim lawajadullaha tawwabar rahimah Coba dibaca ayat berapa itu? Uh, ayat berapa? Ada yang hafal tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini ada itu ayat berapa tuh? An-Nisa ayat Hah? 64 ya? Coba lagi Indonesia. Lihat Ibnu Katsir bukan ringkasan Ibnu Katsir ya. Kita perlu kembali kepada Ibnu Katsir, bukan ringkasan. Ada peringkas-peringkas, kalau peringkasan Imam Ali as sobudi bolehlah baca. Sebab banyak orang meringkas tafsir Ibnu Katsir dicopok, dicoplok, yang tidak suka dibuang. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah li dzunubihim. Ah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasulu lawajatullah tawwabar fi afan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah lahum ar rasul lawajatullah tawwabar rahimah di saat mereka pada waktu itu melakukan kezaliman dosa-dosa lalu mereka datang memohon ampun kepada Allah datang kepadamu wahai Muhammad mereka datang kepadamu lalu memohon kepada Allah pengampunan dan engkau pun memohonkan pengampunan dan akhirnya mereka pun diampuni sehingga lihat Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tidak menafsiri. Tentang tafsir itu uniknya Ibnu Katsir. Apakah Ibnu Katsir adalah orang bodoh? Tidak ngerti syirik? Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu tidak menyebutkan tafsir tapi hanya menyebutkan kisah tentang seseorang. Coba dilihat nanti tafsir Ibnu Katsir yang asli ayat ini dan cek lagi. Ibnu Katsir tidak menafsiri, tidak pakai komentar apa-apa, langsung mendatangkan sebuah kisah bahwasanya setelah Nabi Muhammad meninggal sudah jauh kisahnya ada seorang datang kepada Rasulullah lalu mengatakan ya Rasulullah ini sami itu Allah Subhanahu wa taala aku mendengar Allah berfirman walau annahum idzalamu maka aku datang kepadamu ya Rasulullah mohonkan ampun kepada Allah ya Rasulullah mohonkan ampun akhirnya apa cik itu mustahil akhirnya diampuni oleh Allah dan dia di dalam mimpi di dalam mimpi ada Biarpun kisahnya di dalam mimpi pengampunannya, akan tapi hujahnya bukan di situ. Hujahnya adalah kisahnya orang datang dan mintanya kayak begitu. Ya Rasulullah, Rasulullah sudah meninggal. Tapi Ibnu Kasir tidak mengingkari. Apa kayak Ibnu Kasir bodoh? Jadi hujahnya adalah di Ibnu Kasir. Ibnu Kasir adalah tidak mengingkari. Apakah Ibnu Kasir orang yang bodoh tentang kesyirikan? Kalau memang itu syirik, minta ya Rasulullah, mohonkan ampun. Eh syirik gak boleh Rasulullah sudah meninggal. Mestinya Ibnu Kasir buang itu kisah. Dan ternyata diulang dalam kitab Bidayah dan Nihayah. Ini salah satu bahwasanya jika ada orang berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar aku bisa begini ya Rasulullah," bukan sesuatu yang syirik. Bukan sesuatu yang syirik. Ini tambahannya dari yang tadi supaya kita tidak tidak campur aduk dalam permasalahan ini. Baik ini saja semoga Allah memberikan kepada kita pemahamannya. Dan ini sudah ada tulisan ini sudah kami hadirkan dalam satu buku bentuk tulisan. Baik. Jadi begitulah pemahaman tawassul. Jadi harus paham betul, tidak hanya asal-asalan kita gitu, hanya ngarang saja. Makanya khususnya para anak-anakku yang sudah mulai ceramah dan ditanya oleh orang, itu kalau tidak tahu jangan menjawab Allah alam. Saya mau tanya lagi kepada guru saya. Beres begitu. Jangan jawabnya kira-kira karena sudah diustadkan kira-kira. Akhirnya pakai akal-akalan. Termasuk nanti tahlilan. Jauh tahlilan mengucapkan la ilaha Allah saja kok tidak boleh itu kan gimana? Akhirnya pakai provokasi. Tahlilan itu apa? La ilallah. Kalau orang melarang la ilallah apa? Syirik. Sehingga permasalahannya bukan tahlilan la ilallah, bukan. Apa sih hakikat tahlilan? Nanti akan kita bahas. Jadi harus belajar detail ini dua permasalahan. Ini tidak ada di dalam di, di, di buku di kelas. Di dalam akidatul awam tidak disebut, jawharul tidak disebut, ini Tapi harus matang membahas masalah ini. Ini akidah kita. Karena urusannya adalah pengkafiran pensyirikan. Ini saja. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Dan memberikan kesadaran bagi siapapun yang memandang orang lain dengan mata picik. Sehingga yang terjadilah ukhuwah. Kalau ada seseorang tidak mau bertawasul, tidak sesuatu yang salah. Om tidak mau saja. Kan cara berdoa kan macam-macam. Ada berdoa dengan apa? Dengan memohon ke multazam sana. Boleh. Minta doa kepada ibunya. Boleh, terserah. Dengan doa bertawasul, dengan doa, doa bertawasul Yang melakukan, ya. Akan tapi yang menjadi masalah saling mengkafirkan. Akan tapi kita meyakini bahasanya doa bertawasul adalah hak. Doa bertawasul adalah hak dan kita mengamalkannya. Doa bitawassul kita mohon kepada Allah dengan membawa Rasulullah, membawa orang-orang soleh para wali. Ini adalah sesuatu yang benar. Jadi dengan penjelentrehan semacam ini, insya Allah akan semakin gamblang. Bukan tugas kita saling mencaci dan mengolok. Tugas kita adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada orang. Karena kutub ekstrim itu loh ya. Ini dari yang ahli tawassulnya jelaskan salah, ditangkap oleh mereka dari yang salah ini. Sehingga diantemin terus ahli tawassul syirik, syirik, syirik, syirik. Jadi kalau ada orang mensyirikkan kita itu bisa saja yang salah kita. Karena menjelaskannya salah. Menjelaskannya salah, makanya disyirikkan kita. Tapi kalau sudah dijelaskan begini, bagaimana akan mensyirikkan? Tidak ada syirik di sini. Jadi kami mohon kepada yang ingkar tawasul, tolong dengar pelan-pelan diulang lagi didengar yang kami banyak jelaskan tadi. Boleh kita ambil artikelnya yang kami hadirkan di situ hujah-hujah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan banyak di antaranya hadis yang kami ambil dari kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Biarpun dari kitab lain pun juga banyak dan soheh Cuman khawatir nanti langsung dikatakan hadis tidak soheh hadis tidak sahih. Kadang-kadang begitu mudahnya mengatakan hadis tidak tidak sahih. Kita ya, kami coba hadis-hadis soheh Kita punya artikel tawassul. Dan kita juga punya artikel masalah idda'us ustawab. Kita punya artikel banyak tentang insya Allah ada 12 masalah itu yang perlu dihadirkan dan itu perlu diklat nanti, pelatihan. Jadi orang-orang yang ada di kampung itu ngerti apa sih yang dimaksud tawasul. Ya. Jangan sampai ngomong tawasul ya perantara, dikiaskan kayak mau kita ketemu kiai susah ya lewat anaknya atau muridnya dulu deh sampaikan nah, Itu ya nggak begitu Allah disamakan dengan makhluk nggak bisa Ya, itu bentuk kesalahan baik ini saja semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan Allah mengampuni kita semuanya dan Allah mengangkat derajat kita mempersatukan umat dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala jauh dari perselisihan dan jauh dari tuduh menuduh dan jauh dari saling mengkafirkan yang ada adalah saling mencintai dan saling mengingatkan di saat salah dan saling menerima di saat diingatkan dalam kebenaran Al-Fatihah Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.